Kajian malam ini bertema cukup menarik Birul Waliden Berbakti kepada kedua orang tua Berbakti kepada orang tua Yang Allah perintahkan kepada kita adalah kekayaan dari berjuta-juta kekayaan. Cinta, keberkahan, dan keriduan Allah. Merupakan pintu yang indah dan luas untuk memasuki surga. Kedua orang tua adalah sebab keberadaan kita. Merekalah yang mengantarkan kita ke dalam kehidupan dunia. Berawal dari makhluk yang kecil, lemah, dan tidak punya daya dan upaya. Mereka tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti dalam merawat, mendidik, dan menjaga. Hal ini bisa kita ketemukan pada surat Luqman ayat 14. Surat apa Pak? Tolong didengarkan. Ada tiga amal yang paling dicintai Allah. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah jihad visabi. Sholat tepat pada waktunya sudah saya kumpas tuntas. Sekarang gilirannya berbakti kepada kedua orang. Dari santri bumi sholawat. Boten cukup pinter kudu cerdas. Materi yang saya sampaikan ini senantiasa berkesinambungan. Pak, wonten pinten amal sing paling dicintai Allah siji loro telu malam ini yang kita gaji adalah berbakti kepada kedua orang luar biasa bahasa ini Niki sampean mboten nemu nduk toko-toko niku. Wong ngarangi jam loro bengi nduk masjid pinggir sawah kan ewangi. Berbakti kepada orang tua yang Allah perintahkan kepada kita adalah kekayaan dari berjuta-juta kekayaan. cinta, keberkahan, dan keriduan Allah. Understand? Sekaligus merupakan pintu yang indah dan luas untuk memasuki surga. Ojo arep-arep mlebu swarga nek wani wong tuwa. Jangankan bisa memasukinya, baunya saja tidak diberikan oleh Allah. Pak Kadang-kadang mentang-mentang sarjana Bapak ibu ini sarjono Oh ini luar biasa Bapak ini diluh-luh Luh ngerti apa? Tolong simak dan ikuti kajian malam ini Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat dan barokah. Mereka lah yang mengantarkan kita ke dalam kehidupan dunia. Berawal dari makhluk yang kecil, lemah, dan tidak punya daya dan upaya. Mereka tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti dalam merawat, mendidik, dan menjaga kita. Hal ini bisa kita ketemukan pada surat Luqman ayat 14. Qala Ta'ala fi kitabil aziz. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir sadaqallahul dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapainya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Santai nggih. Buyar jam 11. polisi ngaji wong macam-macam. Niki kula gawe cepet seberapa jam itu selesai, tapi sampean gak mampu ngikuti kene dak. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan mewujudkan keinginannya. Allahumma salli ala Muhammad. Pada ayat lain Allah juga memerintahkan yang demikian. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Maha benar Allah dalam segala firmannya nya salli ala Muhammad. Tulis malam ini kita padukan surat Luqman ayat 14 dan surat Al-Isra ayat 23. Sing cerdas ya. Surat napa? Tiga ngaji ngene dah. ada beberapa hal menyebabkan seorang anak diperintahkan berbuat baik kepada ibu bapak. Niki kula pendet sebagian mawon. Mudah-mudahan sing wani-wani karo wong tuwa nang tobat. Amin. Saiki ana anak wani wong tuwa. Endi wonge? Isore popo ya. Satu, ibu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan. Soron apa mboten? Nang pasar digembol. Arisan nang sawah digembol. Kadang-kadang bayi ku nggudoki cendhok wetenge lho cara wewet, Pak. Uang itu nek hamil, hamil Allah, sing jauh, macam-macam. Rujak jengur. Kerpon bulang. Cari uang Jawa nyidam. gitu betul? Jangan itu nyidam, ngecemes masih. Ya. Jadi ibu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan. Selama masa mengandung itu menahan dengan sabar penderitaan yang cukup berat. Kulo ya gak tahu meteng, Pak, tapi Quran sih ngomong gini meten. Kok dibantah wong, kok, kok tahu meteng. Bumbung dorong, gini meten. Kulo nerangno darah khet dibantah. Tahu khet ta? Pak, menahan dengan sabar penderitaan yang cukup berat. Mulai pada bulan-bulan pertama. Bulan pertama itu Masya Allah. Biasanya kandungan itu tidak rewel lah. Jadi orang Jawa dulu mapan nih. Kemudian kandungan itu semakin lama semakin berat. Pemane nang kembar kok ngene mboten. Sikile nyondal nyondol ae. Dan ibu semakin lemah sampai melahirkan. Kekuatannya baru pulih setelah habis masa nifas. Allahumma sholli ala Muhammad. Dua, cepat. Ibu menyusui anaknya sampai usia dua tahun. Banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami ibu dalam masa penyusuan anaknya. Hanya Allah yang mengetahui segala penderitaan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Rungokno nggih. Iki ilmu ya. Dalam ayat ini yang disebutkan hanya alasan mengapa seorang anak harus taat dan berbuat baik kepada ibunya. Tidak disebutkan apa sebab seorang anak harus taat dan berbuat baik kepada bapaknya. Hal ini menunjukkan bahwa kesukaran dan penderitaan ibu dalam mengandung memelihara dan mendidik anaknya jauh lebih berat bila dibandingkan dengan penderitaan yang dialami bapak. Bismillahirrahmanirrahim. sholli Muhammad. Pak. Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang dalam ngeramut anak soro ibu timbangi bapak. Mulai ono arek ditinggal mati bapak nih nun sewu, akeh sing dati arek iku. Sebab rata-rata ibu iku luwe gati, luwe telaten yang dalam didik anak. Udah Rungokno nggih? Tapi nek sing mati ibuke, eh biasanya bapak itu rada sembrono. Apa mana bapak ini ngentap, ngentup bae. Merono ngentup, merono ngentup. Tawon ya. Sing cerdas sama nih. Sehingga pendidikan anaknya kacar-kacir. tidak terkontrol dengan baik. Ini namanya yatim perasaan. Yatim apa Pak? Mulai saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Bila ada orang sukses dan berhasil, tanyalah dua hal. Siapa ibu yang melahirkan dan siapa istrinya? Karena ibu mempunyai peran yang strategis di dalam pendidikan anak. Ibulah merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek ibu niku kecapan. Shopping melulu. Gosip melulu saya rasa sulit untuk bisa menciptakan anak yang berkualitas. Understand? Nek ono wong sukses lan berhasil, gak usah sampean takoni pirang puluh tahun mondok eh nduk di kuliah. Takono orang perkara, sopo ibu sing lahirno dan siapa istrinya. Bisa dilanjut. Bisa dilanjut? Penderitaan itu tidak hanya berupa pengorbanan sebagian dari waktu hidupnya untuk memelihara anaknya. Tetapi juga penderitaan jasmani dan rohani. Seorang ibu juga menyediakan zat-zat penting dalam tubuhnya untuk makanan anaknya selama anaknya masih berupa janin di dalam kandungan. Boh, sholli ala amal. Rungokno lho ya. Sampeyan ngaji merono-merono durung tahu keterangan ini iki. Engko sampeyan tangisi awak sampeyan dhewe sadurunge ditangisi wong liya, nek sampeyan kok gak bisa bekti nang wong tua loro ini terutama kepada ibunya. Pak. Hati penderitaan yang dialami seorang ibu itu tidak sekedar dalam memelihara anaknya, tetapi juga penderitaan jasmani dan rohani. Seorang ibu juga menyediakan zat-zat penting dalam tubuhnya untuk makanan anaknya selama anaknya masih berupa janin di dalam kan. Samin bayang loh. Kadang-kadang mentang-mentang tadi pegawai golongan dua a eh, jadi makmurno ibu ini ibu ini tadi pembantu. dikokon ngumbano tlonoe. Lho ngono iku jarene makmurna ibune. Endi wonge? Mburi. Mburi. Wafer berlapis biskuit dengan krim coklat atau krim vanila. Makan sendiri. Oh, tata. Berdua. Niki. Rame-rame. Oh, lebih mantap, lebih puas. Awas ketagihan. Makan Twisco aja yuk. Twisco, Twisco. Twisco rasa jagung bakarnya enak bingit. Makan Twisco aja yuk. Twisco, Twisco. Twisco rasa jagung bakarnya enak bingit. Ini kopinya, Mas. Memang enak ngopi kayak gini. Nggih. Bu, pesan rokok seperti biasanya. Rokok yang biasanya sampean pesen itu sesudah lahir ke dunia Sang anak itu lalu disusukannya dalam masa dua tahun. Air susu ibu atau ASI juga terdiri dari zat-zat penting dalam darah ibu. Yang disuguhkan dengan kasih sayang untuk dihisap oleh anaknya. Stop. Ana uang wedok wayu nyusoni anake sampean liwat, tadi ditutup pas susuwe. Apa sebab? Saking tingginya kasih sayang ibu kepadanya. Ya ono sopo dibuka. Kadang-kadang gak nganut Al-Quran, gak gelem nyusoni anak, nganut bintang film, nganut artis wanita model. Anak eh gak dikasih asi tapi disusoni sapi. Susoni apa? Sehingga tadi ngarek wangel dicetak agama. Dituturi ku mecicil mendelik. Nek disowok ngidoni. Itu semuanya bukan sebab tapi sudah merupakan akibat. Sejak kecil disusoni. Terus kasih dilawan Pak Quran ini, Pak. Sampeyan delok saiki. Tingkae arek ya Allah. Tak angen-angen banyak wong tua-tua saiki wani mana gak gelem nyusoni. Malam ini saya kumpas tuntas mudah-mudahan berkah dan manfaat. Bisa dilanjut? Dalam ASI Napa asi mang? Iya, mosok dibaleni mang. Dalam asi terdapat segala macam zat yang diperlukan untuk pertumbuhan jasmani dan rohani anak. Dan untuk mencegah segala macam penyakit. Mulai putu kula ini gak disusoni ibu ini ngamuk-ngamuk temen kula. Satu liter ASI dengan satu drum susu sapi, kualitasnya masih hebat satu liter ASI. Karena di dalamnya ada zat-zat yang tidak dimiliki oleh susu sapi. Dulu narek sing nyusu ibu nila cerdas-cerdas. Tapi nek nyusu sapi, kok dadine uang gak roisin. Udah. Udah. meneng-meneng insyaallah jahitno pakaian kencengi udel dipedel jadi ini mode Pak dalam ASI ini terdapat segala macam zat yang diperlukan untuk pertumbuhan jasmani dan rohani anak. Dan untuk mencegah segala macam delok bayi sing disusoni asi. Sehat-sehat, Pak. Sehat-sehat. Bisa dilanjut? Zat-zat ini tidak terdapat pada susu sapi. Wis tak terang memang. Oleh karena itu susu sapi dan yang sejenisnya tidak akan sama mutunya dengan ASI. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Insyaallah segala macam susu bubuk atau susu kaleng tidak ada yang sama mutunya dengan ASI. Urungono temenan, Pak. Apa mertem teko negara ndiae? Segala macam susu bubuk atau susu kaleng tidak ada yang sama mutunya dengan ASI. Lho ini kok akeh wong wedok gak gelem nyusoni anake kula. Mboten saged kula mikir mboten saged. Allah. Engkau ini gak mampu susu asli ibu susu ibu ya Allah. Pertumbuhannya ya lambat gini betul, Gampang kena penyak loro-loron. Si suwuk nang Gus Ali mbok meno jenenge kuali. tutu jenenge. salam kunang ibu eh gak usah kaken gaya. Ayo balik nang Quran gelem nyusui anaknya. Understand? Yeah. Seorang ibu sangat dianjurkan untuk menyusui anaknya dengan ASI. Siapa sing anjurno? Allah Subhanahu Janganlah ia menggantinya dengan susu bubuk kecuali dalam situasi yang sangat terpaksa. Boleh kita ganti dengan susu bubuk, susu kaleng dengan catatan situasinya sangat ter mendapatkan ASI dari ibunya adalah hak anak. Catatan temenan ini. Mendapatkan ASI dari ibunya adalah hak anak dan menyusui anak adalah suatu kewajiban yang telah dibebakan Allah kepada ibunya. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Istimewa ngaji malam ini, istimewa ngaji malam ini. Haddasana Kutaiba bin Sa'id. Haddasana Jarir. An Umar radabni Qaqa ibni Subrumah An Abi Zur'ah An Abi Hurairah radhiyallahu an kal jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati kal ummuka Kol summaman kol summa umuka. Kol summaman kol summa umuka. Kol summaman kol summa abuka. Mutafakun Titil cuman noni. Abu Ira-Ira berkata, ada seorang laki-laki datang kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Mutafakun Ali. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Adapun tentang lamanya menyusui anak, Al-Quran telah memerintahkan agar seorang ibu menyusui anaknya paling lama dua tahun. Ono anu tahun 2016 iki ibu nyusui anak rong tahun. Pak jarang. Polae gak nganut Quran nyontoh artis-artis wanita-wanita model itu. Adapun tentang lamanya menyusui anak, Al-Quran telah memerintahkan agar seorang ibu menyusui anaknya paling lama dua sebagaimana yang telah ditegaskan dalam surat Luqman ayat 14. Dalam ayat lain Allah menentukan masa dalam menyusui anak selama dua tahun. Hal ini bisa kita temukan dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak. Pak. Surat Luqman ayat 14 ini kita padukan dengan surat Al-Baqarah ayat 230 dan juga pada surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wasainal insana biwalidayhi iksana hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna sahra. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kulo terang nih muka-muka tadi ilmu sing manfaat dan barokah. Lukman 14 Al-Baqarah 233 Surat Al-Ahqaf ayat 15 Pengertian ayat di atas adalah waktu yang dibutuhkan seorang ibu mengandung anaknya minimal enam bulan. Dan masa menyusui 24 bulan atau dua tahun. Jika keduanya dijumlahkan akan ketemu bilangan 30 bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing paham alhamdulillah. Sing gak paham ya alhamdulillah. Al-Quran mengajarkan bahwa seorang ibu hendaknya menyusui anaknya dalam masa dua tahun. Pada ayat 233 surat Al-Baqarah diterangkan bahwa masa menyusui dua tahun itu adalah bagi seorang ibu yang hendak menyusui anaknya dengan sempurna. Maksudnya, bila ada suatu halangan atau masa dua tahun itu dirasakan amat berat, maka boleh dikurangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa biasanya masyarakat ono istilah kesundulan. Napa? bayi itu, tentang papat banyak Masya Allah, bapak ini subur, sandal keliru meteng. Masa menyusui dua tahun mengandung hikmah lainnya. Ada hikmah tersendiri. Yaitu untuk mengurangi angka kelahiran. Stop. Ngono kabeh top pikir saka Quran iki. Coba sampean terapno. Gelem nyusoni anake sampai rong tahun. Insyaallah gak matang meteng ae. Rungono. <laughs> Masa menyusui dua tahun mengandung hikmah lainnya yaitu untuk mengurangi angka kelahiran. Dengan menjalankan pengaturan yang alami ini, seorang ibu hanya akan melahirkan paling cepat sekali dalam masa tiga tahun. Tapi ini gagal menyusoni, ya Allah. Insya Allah, caca ini umur setahun, ini mat. Ini loh iku sing kudungan-kudungan iku rungu tangga iku. Mulai ana badai-badaian wong guyon iso lara ndi? Bayi karo sunat. Ngono nggih? Nek sing ditakoni wong lanang mesti ngomong soro sunat boleh gak tau bayi. Sak bali nek cintakan kan oh, soro bayi. Insyaallah dibantah kan orang lanang. Lah nek sono bayi kok kok balik-balik bayi. Jadi masa menyusui dua tahun mengandung hikmat tersendiri yaitu untuk mengurangi angka kelahiran. Cero rada arang, kak ngecek-ngecek, paham napa mboten? Ono ini. Dengan menjalankan pengaturan yang alami ini, seorang ibu hanya akan melahirkan paling cepat sekali dalam masa tiga atau kurang sedikit. Sebab dalam masa menyusui, ngono seorang perempuan pada umumnya sukar untuk hamil kembali. Pola energi ini disedot bayi mang paham napa tapi nek dilepas alias disahabat, aduh dicayoi penting. Wes, nangku sali kan lo sapino. Tak delok pun di buka sini kijik alit buka saken. Kusali nopo jenengan boten ngertos saya Kusali. Apa iku boten kenging semayan. Pak. Sebab wong wedok iku nek nyusoni pada umumnya sukar untuk hamil kembali. Karena zat-zat energi gizi yang dikandung oleh sang ibu disedot bayi niku. Paham napa mboten? Sehingga relatif kurang subur nek didayoi mboten dadi bibit. Ngertas napa badan? Iku ngerti sing kepluki kowe. Kemudian Allah menjelaskan bahwa maksud baik dari berbuat baik dalam ayat ini adalah agar manusia selalu bersyukur setiap menerima nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepada mereka. Dan bersyukur pula kepada ibu bapak karena keduanya yang membesarkan, memelihara, dan mendidik serta bertanggung jawab atas diri mereka. Sejak dalam kandungan sampai mereka dewasa dan sanggup berdiri sendiri. Masya Allah, wong tua. Anak ya. wong tua ini singgah gak mangan timbang anak singgah gak mangan. Pak berjados. Nek ana wong tuwa mangan kok lali anake, no waras agak iku Masa membesarkan anak merupakan masa sulit karena ibu bapak menanggung segala macam kesusahan dan penderitaan baik dalam menjaga maupun dalam usaha mencarikan nafkah anaknya. Luwe-luwe uang ekonomi lemah, Pak. Ya Allah. Arek saiki, ya nek yo arek biyen. Tulinan niku mobil-mobilan dari payar kembangnya tebu. kulit jeruk. Ngerti mboten? Arek saiki monton juk sing rimut niku, Pak. Cek. Arek bapakne gak nyambut gawe. Ditangi si anak, ana es liwat. Nelongson apa mboten? Niki lho. Masa membesarkan anak merupakan masa sulit karena ibu bapak menanggung segala macam kesusahan dan penderitaan. Baik dalam menjaga maupun dalam usaha mencarikan nafkah anaknya. Stop. Mulai pirang-pirang wong dosane dispuro be Allah bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sholat malamnya, karena pegele golek no sandang pangan kanggo anak bujuni dan keluarga. Sing ikhlas ya. Pirang-pirang wong dosane disepuro karo Allah. Duduk krono salate, duduk krono posoi duduk krono salat dalwe. Tapi krono rekoso eh no sandang pangan anak, ibu juni dan eh. Allahumma salli ala Muhammad. Ibu bapak dalam ayat ini disebutkan secara umum. Tidak membedakan antara ibu bapak yang muslim dengan yang kafir. Gak ono keterangan muslim non muslim gak ono. Umum. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa anak wajib berbuat baik kepada ibu bapaknya. Apakah ibu bapaknya itu muslim atau kafir? Paham napa mboten? Pemahaman zaman saiki. Di era global lagi banyak aliran-aliran sesat dan aliran-aliran sesaat. Ake uang utangnya, akeh ditagih uang, ngaku dadi datina. Wonten ayat menika mboten enten keterangan bapak niku muslim apa gak muslim mboten enten. Ibu bapak dalam ayat ini disebutkan secara umum tidak membedakan antara ibu bapak yang muslim dengan yang kafir. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa anak wajib berbuat baik kepada ibu bapaknya apakah ibu bapaknya itu muslim atau kafir. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuatan iki kadang-kadang di rumah tangga iku agama macam-macam sak omah yo kok, Pak. Di samping apa yang disebutkan di atas masih ada beberapa hal yang mengharuskan anak menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapak. Antara lain, ibu dan bapak telah mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Total. Tanpa reserve. Understand? Cinta dan kasih sayang anak itu terwujud dalam berbagai bentuk. Di antaranya ialah membesarkan, mendidik, menjaga, dan memenuhi keinginan-keinginan anaknya. Nek wis anak sing jaluk bapak iku mbuyu apa rek doyoe. Nggih napa ten? Selagi ini bapak pundake cek malang nak. Jaluk apa kon takai? Asal gak jaluk lentang ae. Ngono bapakne. ini bapak ini jiwa besar. Bapak dijawi ya, anak, ya mbak nak, mbak kuno kon nang bapak sempel. <laughs> Dua, anak adalah buah hati dan jantung dari ibu bapaknya. Seperti yang disebutkan dalam suatu suatu riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Haddasani Abu Ma'mar Ismail ibnu Ibrahim Al-Hudalli Haddasana Sufyan An Amrin An Ibni Abi Mulaika Anil Miswari Ibni Makhrama Kal Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Innama Fatimah Bad'atun minni Yu'dini Ma'adaha Rawahu Muslim Sesungguhnya Fatima adalah bagian dari dagingku. Apabila ada sesuatu yang menyakitinya, maka akan membuatku sakit pula. Rawah Muslim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tiga sejak dalam kandungan. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu dilahirkan ke dunia hingga dewasa. Kebutuhan makan, minum, pakaian, dan keperluan lain anak-anak ditanggung oleh ibu bapaknya. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Muka-muka tadi keterangan sing manfaat. Bisa dilanjut. Bisa dilanjut. Sampai tak ceritanya ya Pak. Wong tiga ngaji temenan ini dah. Kisah Alkoma. Kisah siapa? Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda yang bernama Alkoma. Dia seorang pemuda yang giat beribadah. Rajin sholat. Banyak puasa. Dan suka bersedekah. Top no mboten? Jadi ana arek enom kok sholati rajin, Allah. posoy e kuat terus seneng sedekah. Itu pemuda yang luar biasa. Percaya napa Jadi Jare saya ini gak cukup top, tapi top mar Suatu ketika dia sakit keras, loro alkomai. Maka istrinya mengirim utusan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan kepada beliau akan keadaan Alkoma. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus Amar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaan Alkomah. Batu Kanjeng Nabi ngoten nene. Sayange karo sahabat, ini ada sahabat iku loro insyaallah lamun gak iso ndelok dhewe, utusan untuk melihat. Itu di antara akhlak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, no pemimpin zaman saya ini anak buah loro diparani ngoten. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Pergilah ke rumah Alkoma dan talkinlah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tidak ada loro keras, sekarat itu talkinen. Sebab hal itu telah dicontohkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa keliru, wong ana sekarat loro nemen dijak. Cerdas cermat deh. Mak. Tambak sing nduk mblukit dikanggo sapa, Mak? Tambak nundi? Mbluru kidul iku lho. Makne ndak. Moro mana naik jenai. Aku nani mak. Inovai kan gue siapa? makni saking cintai karo pengajian Innova iku bagiane Gus Ali <coughs> kira-kira nek makne ngomong dikekno temen apa gak diakoni Jadi ini anak orang tua sopo ae dulur konco loro nemen talkinen itu sangat membantu. Allahumma sholli Muhammad. ketika ya, sahabat ini pergi ke rumah Alkoma. Insya Dan melihat keadaannya. Akhirnya mereka berangkat ke rumah Alkoma. Ternyata saat itu Alkoma sudah dalam keadaan nazak. Maka segeralah mereka mentalkinnya namun ternyata lesan al tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bayang no pak. Solati temen. Posoi kuat. Suka bersedekah. Tepak nazak itu gak iso muni la ilaha illallah. Langsung ketika sahabat ini melaporkan kejadian yang sebenarnya kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, apakah dia masih mempunyai kedua orang tua? Apa kalau mau jadi orang tua? Seorang sahabat menjawab, ada wahai Rasulullah. Dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta. Bawa Alaihi Muhammad. Wonten kanjeng Nabi Alkomai tasik kagungan tiang sepak istri Tapi kondisi ini sangat tua renta Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan untuk menemuinya. Nemui siapa? Ibu Alkoma. Dan beliau berkata kepada utusan tersebut, katakan kepada ibunya Alkoma, jika dia masih mampu untuk berjalan memenuhi Rasulullah, maka datanglah. Namun kalau tidak, maka biarlah Rasulullah yang datang menemuimu. Tatkala utusan itu telah sampai kepada ibunya Alkomah dan pesan beliau itu disampaikan, maka dia berkata, "Sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kulo mawon sing sowan dumateng ngarsa dalem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun memakai tongkat dan berjalan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wahai Ibu Alkomah, jawablah pertanyaanku dengan jujur." Sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alkoma. Ya apa sih putra panjenengan Alkoma Sang ibu menjawab, "Wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, banyak puasa dan senang bersedekah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, lalu apa perasaanmu kepadanya? Dia menjawab, saya marah kepadanya, wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, kenapa? Dia menjawab, wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya dan dia durhaka kepadaku. Ngertos? mana nggih sembelati rajin Kanjeng Nabi. Poso nggih kuat, nggih seneng sedekah tapi wani kali kulo luar biasa sayangi karo sing wedok tapi mboten meratosaken kulo sebagai ibu pun understand understand maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya kemarin sang ibu telah menghalangi lesan Alkoma sehingga dia tidak bisa mengucapkan La ilaha il. Sehingga al tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian beliau bersabda, wahai Bilal, pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak. Beliau menjawab, saya akan membakarnya di hadapanmu. Loh, mau kanjeng Nabi. Dia menjawab, wahai Rasulullah, saya tidak tahan kalau engkau membakar anakku di hadapanku. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ibu Alkoma, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih langgeng. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alkoma. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sholat, puasa dan sedekahnya tidak akan memberinya manfaat sedikit pun selagi engkau masih marah kepadanya. Understand? Boten enten artine salate posoe sedekah alqomah nek panjenengan boten nyepuro insyaallah boten maafaken tasih muring-muring mawon tengah alqomah. Paham napa mboten? Maka dia berkata, wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini. Bahwa saya telah ridho pada anakku Alkoma. Rasulullah pun berkata kepada Bilal, wahai Bilal, pergilah kepadanya dan lihatlah apakah Alkoma sudah bisa mengucapkan syahadat atau belum. Barangkali Ibu Alkoma mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya. Barangkali dia hanya malu kepadaku. Maka Bilal pun berangkat. Ternyata dia mendengar Alkoma dari dalam rumah mengucapkan La ilaha illallah. Maka Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarin Ibu Alkoma telah menghalangi lesannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat. Dan ridhonya telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat. Kemudian Alkoma pun meninggal dunia saat itu juga. Maka Rasulullah melihat dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Kemudian beliau mensolatkannya dan menguburkannya. Lalu dia dekat kuburan itu beliau bersabda, Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Para malaikat sekalian manusia, Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik kepada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridho Allah bergantung kepada ridhonya dan kemarahan Allah bergantung pada kemarahannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Understand? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Amal yang paling dicintai Allah. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang seluruh yang hadir dan para pemirsa TV9 di mana saja berada. Saya doakan mampu tampil senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Pak. Pak. Mari krungu iki manesuk iki ya Allah, ibu ini dihormati temenan. Ditukokno sarapan sing bergizi standar. Napa, Pak? Insyaallah sering saya katakan jadikanlah makananmu sebagai obat. Jika tidak kamu akan meminum obat. Ojo medit-medit. Rezeki sing Allah paringaken dumateng dengan itu dulur selain disyukuri ayo dinikmati. Semboyan hemat pangkal kaya itu penting ditinjau kembali. udah lili Bang Medit. Hemat ya penting tapi ikan nemenan waduh remek, Pak. kok nyambut kayu ngelembur tapi mangane gak dijogo. Ya Allah. Pirang-pirang amal Masya Allah dunia Masya Allah Karena diniati bagus di elmoni Menjadi amal yang bermakna Beberapa kewajiban Masya Allah Akan hilang begitu saja Tidak bermakna Karena tidak di elmoni Ataupun niatnya salah Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Muga-muga tadi keterangan sing manfaat. Insyaallah. Sing nomor telu amali kawula sing paling dicintai Allah adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah pada hadis ini harus dipahami secara cerdas Jihad jangan sekedar diartikan perang saja. Tapi malam ini kita artikan Kulo kali sembaya sepanjangan Soyo, para pemirsa TV9 di mana saja berada. Saya mengajak kepada dua hal. Mari jihad melawan kebodohan dan jihad melakukan perbaikan ekonomi. Stop. Diterang ya jihad melawan kebodohan. Ngaji ya sing temen, golek ya guru sing sanad keilmuane sambung Kanjeng Nabi supaya oleh tetesi banyu sing bening rembes sing mat ojo bekel-bekel, ojo bosen-bosen ngaji. Sebab kula kali zaman harus punya semangat dan kesadaran untuk jihad melawan kebo. Tidak ada kefakiran yang lebih menjadikan daripada kebodohan. Melarat dunia ya soro ya loro, loroan mane melarat ilmu. Allahumma sholli amat. Muhammad. ditulis ya omahe ngaji yo ya sing temen golek o guru sing sanat keilmuane sambung marang Kanjeng Nabi supaya oleh tetesi banyu sing bening rembes sing madu understand yang nomor dua kita hendaknya mewujudkan jihad melalui perbaikan ekonomi makmurno masjid penting. Makmurno bangun masjid penting. Makmurno masjid penting. Pentingan mana memakmurkan ekonominya jamaah masjid. Saya ulangi. Bangun masjid penting. Makmurno masjid penting pentingan mana makmurno nih jamaah masjid sebab uang iku nek fakir ide kufure timbang imani uang iku nek fakir akal sehatnya sering tidak jalan. Daya objektivitasnya memandang masalah sering kabur. Gampang katut angin. Masya Allah sering tidak punya pendirian. Maka kita hendaknya istiqomah berjuang melalui perbaikan ekonomi. Sampai tak dongaknya punya ekonomi yang mapan sugih kabeh. Bisa tuku montor kabeh. Awakmu bisa tuku bis ya. Insyaallah sampean banser trek. Berarti nek iki dijapai mbak Allah, aku nek ngaji ya gawon. Pengajian nang bumi selawat numpak truk. Masya Allah. Amin ono. Amin. <laughs> sing ngamin iki campur malaikat mandi. Awakmu tuku sawahe. Rupane gak patek seneng motor kon. Gak nyopir. Masyaallah, lamun nyopir awakmu gak gelem delok sepion. Lah wong nyopir ini gak gelem delok sepion, nubruk napa mboten? Wis tak dungano tuku sawah tambak ngene ya. Insyaallah cocok kula ngomong. Insyaallah. Awakmu tuku ruko limo. Berarti bangun masjid ngene iki penting. Makmurno masjid pentingan mana memakmurkan ekonominya jamaah masjid. Supaya sudah di tangan dok dokur, gak tangan dok disor. Ana wong bangun masjid, Masya Allah, nek sing tinggi wong soge, beres napa mboten? Lah enggak duwe utange akeh duding-duding bangunan masjid. Kira-kira iku mari apa pancet? Mulai sering saya sampaikan bangun masjid gak usah panitia akeh-akeh. Cukup telu. Siji golek kiai sing mandi dungane. Sing kuat rokok sujute, sing gelem ngumat no tasbih. Loro golek wong suki, sing gelem torok. Telu golek wong melarat sing gelem tandang. mari masjid golek o kiai sing mandi golek o wong sugi sing gelem torok golek o wong melarat sing gelem tandang selesai Lah sing galai ruwet iku sing sugih gak gelem torok, sing melarat maido ae. mulai bangunannya gak mari. Duwe masjid keliling gak ndelok model, wahyu tentu situ Bondo, Pasuruan, Malang, Masya Allah. Akhirnya ini masjid entek. turun oleh gambar, turun oleh model, duwe ini masjid entek dikeng lencer, wong-wong tak mirip Mas. Kene nek zaman bangun masjid gak usah lancar orang orang tak buka nduk kene. Butuh arsitek eling Turki, Spanyol, insyaallah masjid insyaallah Jawa, masjid insyaallah Kalimantan, Sumatera ada semua model. tadi klik klik klik klik. Wis tak dongakno seger waras kabeh. Berkat kuat terakhir sing ekonomi ini soro uripi soro ay dagang kak jodoh urusane buntu ay tak kai solusi tolong bektine nang wong tua loro ne ditambah wis Nek ono anak kok bener-bener bekti karo wong tuane ya Allah. Urusane kula lancar. Nek wong tua sampean wis mati, sampean dongakno, sampean jalukno sepuro. Sampean sambung konco-konco. Eh bapak ibu sampean, sampean mulyakno teman-temane bapak ibu sampean. Nek sampean sakit ngoten minong minangka bekti panjenengan dumateng tiang sepa panjenengan, sepeninggal tiang sepa panjenengan. Understand? Sampean penuhi insyaallah janjine sampean sauri utang utangnya Sampai sambung silaturahim sanak kekerabatan yang ada hubungan darah kali bapak ibu sampean sing sumare kan ruah iku dulure iku cepet nang sampean sambung kabeh lho nek sampean iso ngono minangka bekti sampean nang wong tua sampean sepeninggal wong tua sampean understand Tiga dikai rezeki jembar insyaallah nang masjid dele 10 juta ya Allah Kula sodako teng masjid iki ganjarane kula kene bapak ibu kula sing sumale. Sampai sampai dan manfaat. Sedekah atas nama mayit tidak ada perbedaan pendapat menurut kalangan ulama. Paham, Pak? Gus Ali. Ane sedekah dikekekno wong apa gak kuman sapa sing ngomong? Tunggale ngajina wong tuwa wis sumari lho tetep yo ya oleh sampean yo ya oleh bapak ibu sampean ya oleh. Ojo nganut wong goblok-goblok wong kaji kok ngajakne wong tuwa lagi gak kumanan. Iku bahasa basman. Tangga iki lho. Basman ben kan dibanyolan kon rene arep apa? Apa-apa? Nek kon apa-apa arep aku gak. Iku bahasa Basman. Nanti sampean tak dengan jembar rezekine insyaallah melayu ngulon ngono bangunan pondok. Usali niki kula sodako atas nama bapak ibu kula sing sambun sumari. Mboten kata-kata yai ratus juta mawon. Uh, kebahagiaannya tidak bisa saya gambarkan dengan kebahagiaan yang ada di dunia sing diterima ibu sampean di alam kubur. Paham napa tapi nek anak iku maksiat.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 Pondok Pesantren Bumi Solawat Lebo Sidoarjo. Semoga setelah kita mendengarkan ceramah tadi, kita bisa menjadi muslim yang istiqomah dan lebih baik lagi ke depannya. Saya Rifka Fairus Putri beserta kru TV 9 yang bertugas pamit undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan, jadi tetap di TV 9. Wallahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.